<clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala wa may yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd fa ya ayuhal ikhwah kita bersyukur di hari Kamis ini 30 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus 2023 kita di Kamis yang malam Jumat Kamis 30 masuk ke satu Safar. Ayo ikhwah, pelajaran ini merupakan pelajaran kita lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mana kita sempat beberapa waktu terhenti pelajaran kita dan alhamdulillah kita juga di antara sebab terhentinya pelajaran kita adalah karena adanya daurah daurah eh, al-imam daurah salafiyah al-imam al-muzani yang kedua yang mana kita hadir para masyayikh kita dalam daurah tersebut yaitu Fadilatul Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi juga Fadilatu Syekhina Abdul Ghani Ausad bin Hasan Al-Jazairi demikian pula Fadilatu Syekhina Abbas bin Ali Nasir Al-Jauna Al-Adani Hafizahumullahu jami'an min kulli su'in wa makruh Kita sangat bersyukur dengan kehadiran beliau para masyayikh kita yang telah mencurahkan tenaga, ya, pikiran dan ilmunya kepada kita sehingga kita mendapatkan uh, curahan ilmu dari beliau para ulama para masyayikh termasuk demikian pula tak kalah pentingnya dalam daurah tersebut fadilatul syekh Al-Allamah <clears throat> Profesor Dr. Uh, Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah min kulli su'in wa makruh telah juga meluangkan waktunya menyampaikan muhadarah dan kalimah serta nasihat beliau melalui telekonferensi Naam yang memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga pada kita semua. Di antaranya adalah mengingatkan kita dengan prinsip besar yaitu prinsip al-ijtima wal iktilaf. Ya, di atas al-haq al-ijtima wal iktilaf fid din. Demikian pula sebaliknya tarku al-iftiraq wal ikhtilaf Nah, serta meninggalkan segala sebab-sebabnya. Yang mana ayol ikhwah qaddarallahu ma masyafa'al di negeri kita telah terjadi fitnah besar ya yang telah mencoreng dan melanggar prinsip besar ini yaitu prinsip al-istima wal iktilaf dan prinsip tarku al-iftiraq wal ikhtilaf ya. yang mana telah terjadi hajar wal muqata'ah ya, di berbagai tempat di negeri ini tanpa adanya hujah, tanpa adanya alasan. Ya. Ditinggalkan at-ta'awun, ditinggalkan at-tafahum. Ya, tiba-tiba orang di diboikot, tiba-tiba ditinggalkan Nah, tiba-tiba dihajar, tiba-tiba dikeluarkan dari grup atau sebaliknya, tiba-tiba mereka nah ada anak atau guru mudaris dipecat ya dikeluarkan dari grup demikian pula yang menyampaikan informasi tentang daurah atau muhadarah konferensi para masyaikh ahlu sunnah tiba-tiba dihajar tiba-tiba diberi peringatan keras tiba-tiba dikeluarkan. Nah, bahkan nah, tak hanya sampai di situ, sampai pula dalam muamalah keseharian, ya, muamalah duniawi, jual belinya. Nah, misalnya itu juga dihajar habis-habisan. Sehingga mereka menyikapi saudaranya salafiyin, nah, itu seperti seakan-akan saudaranya itu sudah hizbi atau bahkan ahlul bid'ah. Nah, ayo ikhwah, sungguh ini fenomena yang sangat menyedihkan yang ketika ditanya apa hujahnya, apa alasannya tak bisa memberikan alasan yang bisa diterima atau dibenarkan secara syariat. Bahkan sebagai enam asatidah mereka kibar sudah sekian kali atau sejak pertama mereka menyampaikan apa yang mereka anggap sebagai hujjah dalam laporan tertulis yang disampaikan ke Al-Allamah Al-Bukhari hafizahullah yang ternyata setelah beliau baca, beliau pelajari itu adalah sesuatu yang bukan hujjah bukan alasan, tidak boleh dijadikan sebab untuk berpecah, beriftirak. Ya. Seperti ini dan beliau ingatkan bahwasanya ini adalah huzuzun nafas bahwasanya data yang mereka kirim tak lain merupakan upaya tadhim tahwil nah, demikian pula ketika Syekhuna Arafat berjumpa mereka secara langsung baik di Jember maupun juga dalam kesempatan di Jalsal Madinah di mana bertemu langsung dua belah pihak dan juga eh, ada di situ Al-Alama Abdullah Al-Bukhari. Naam. Baik di temu, pertemuan Jember maupun di pertemuan di Jalsal Madinah itu sama-sama para asatidah yang dikenal asatidah kibar atau asatidah jumhur itu tak bisa menyampaikan hujjah hujjah yang bisa diterima secara ilmiah, secara syariat untuk terjadinya saling menghajar terjadinya hajar wal muqata'ah tidak ada. Nah, sampai di Jalsal Madinah pun tidak ada kecuali hanya sebatas vonis. Ya, kecuali sebatas vonis. Vonis tanpa hujjah. Ya. Dan Syekh Arafat berulang kali demikian pula Al-Alam Al-Bukhari berulang kali meminta adanya hujjah itu dan tidak ada. Karena itu tidak heran kemudian beliau menyatakan karena tidak ada dalil, tidak ada hujjah, ya, yang ada sukut, la jawab, ya yang ada hanya fonis fonis semata maka beliau menyebutnya sebagai ucapan yang tak ada nilainya ya tuduhan mereka tak ada nilainya mereka menuduh tanpa adanya bukti tanpa adanya dalil tanpa adanya burhan itu yang kemudian beliau nyatakan dan ini ungkapan bukan hanya beliau yang menyatakan tapi memang ungkapan yang dikenal ungkapan ini yaitu sifar ala shimal ya sifar ala shimal nah yakni tidak bernilai apa-apa apa yang mereka katakan apa yang mereka sebutkan apa yang mereka foniskan itu tak bernilai apa-apa artinya tidak ada dalil ini seperti ucapan al alama Rabi bin Hadi hafizahullah terhadap eh, Muhammad bin Hadi terhadap para musafikin bahwasanya apa la dalil nah wala dzarrah minal adillah wala nisfi adillah ya ini ada hujahnya enggak ada buktinya tidak ada walaupun sebesar zarrah adanya hujah wala nisfu adil nisfu dalil separuh dalil pun tidak ada ayol ikhwah rahimani warahmakumullah maka ini merupakan uh, kondisi nyataan yang ada nah bukan beliau mencela tapi inilah kenyataan yang ada prestasi yang mereka tunjukkan selama perjalanan fitnah ini. Nah, para ulama atau sang alim al-alama al-Bukhari hafizahullah telah memutuskan untuk bersatu ya, tidak boleh berpecah ya, kembali seperti sedia kala tak didengar ya bahkan disembunyikan. Nah, sehingga sampai-sampai di masa ini sekian banyak ikhwah salafiyin Nggak tahu menahu, tak tahu sama sekali kalau ada keputusan tersebut, kalau ada fatwa tersebut. Ya. Barakallahu fikum, maka ini satu yang sangat kita syukuri ya. Dalam arti uh, para masyayikh kita telah memberikan bimbingan kepada kita enam dalam sekian atau selama perjalanan fitnah ini ya termasuk uh, dalam dua kali daurah kita daurah Imam Al-Muzani yang pertama maupun daurah Salafiyah Al-Imam Al-Muzani yang kedua. Nah, ini merupakan arahan untuk kita semua. Nah, yang berikutnya adalah kita terus tetap istiqamah di atas agama ini, di atas manhaj ini dan di atas tariqah talabul ilmi ini. Ya, dan beliau mengingatkan di antara pesan terakhir yang beliau wasiatkan kepada kita adalah untuk kita menyibukkan dengan ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu. Bil khusus kita menyadari kita masih banyak kekurangan dalam hal ilmu. Ya. Sehingga sudah sepatutnya kita berupaya menyempurnakan kekurangan itu. Berupaya untuk menghilangkan kekurangan itu. Ya, sehingga kita benar-benar sibuk untuk belajar. Nah, termasuk wasail media-media yang kita miliki ya adanya media-media sosial ya adanya perangkat-perangkat al-jawal HP ini gunakan untuk membantu kita untuk ilmu ya untuk ilmu jangan lagi jangan kita menggunakan untuk hal-hal yang enggak bermanfaat ya untuk hanya sekedar mengobarkan fitnah atau hanya sekedar mendengar ucapan-ucapan tak bernilai dari kalangan hawawiyin ataupun orang-orang yang dibalik ghawiyin tersebut. Ya. Fitnah telah selesai karena memang fitnah ini sudah diputuskan oleh para ulama. Ya, adalah tidak boleh berpecah. Yang sampai hari ini mereka yang dikenal dengan asal jumhur dan para pengikutnya masih ya tidak menginginkan persatuan, masih berpecah, masih memboikot dan seterusnya. Ayol ikhwar rahimani wa Maka semoga upaya kita atau kegiatan kita di malam hari ini yang merupakan kajian online jarak jauh ya yang untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Bengkulu Wilkhusus khusus Kabupaten Seluma ya walaupun terpisah dalam jarak yang berjauhan tapi alhamdulillah melalui media ini kita bisa Allah pertemukan untuk kita mengadakan kajian sehingga ini semoga kita termasuk orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu dan mempelajari ilmu serta talabul ilm dan kita mendidik diri kita ya dan orang-orang yang dekat dengan kita istri dan anak-anak kita ya saudara teman apa teman-teman kita ya untuk senantiasa berada di jalan talabul ilm. Ya. Untuk senantiasa berada di jalan talabul ilm. Maka ayol ikhwa rahimani warahmakumullah, pelajaran kita adalah pelajaran pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah kita telah sampai pada uh, Al-Faqrah Alinia nomor 4 Qala Al-Muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala Wa qala Umar ibn khattab radhiyallahu an La uzra li ahadin fi dolalatin raqibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalalah faqad buyinatil umur wa thabatatil hujjah wa anqata'al udhur Umar bin Khattab rahimahullah radhiyallahu wa radhiyallahu an mengatakan tidak ada uzur bagi seorang pun yang berada dalam kesesatan yang dia lakukan hasibaha huda dia mengira itu petunjuk padahal itu dolalah ya, maka kata beliau tidak ada uzur orang seperti ini dia berada terjatuh dalam kesesatan yang dia lakukan namun dia mengiranya petunjuk wala fi huda tarakahu hasibahu dolalah. demikian pula tidak ada uzur tatkala dia mening dalam hal hidayah dia tinggalkan hidayah itu petunjuk itu dia hindarkan dia tinggalkan karena dia mengiranya balalah sehingga dia melakukan kesesatan dia kira petunjuk atau sebaliknya ada petunjuk dia tinggalkan karena dia itu dia kira itu dalalah orang seperti ini tidak ada uzur orang seperti ini tidak ada uzur Fakat buyinatil umur Perkara ini karena memang semua perkara dalam agama ini telah dijelaskan Dan telah tegak hujjah Dan tidak ada lagi uzur ataupun alasan Demikian ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Al-Imam al Al-Barbahari mengatakan dzalika anna sunnatal jamaah qad ahkama amrad dini kullahu wa tabayyana linnas fa'alan nasil ittiba' Yang demikian itu karena memang sunnah dan al-jamaah telah menjelaskan segala urusan agama semuanya. Dan urusan agama ini telah jelas bagi umat manusia, maka kewajiban mereka adalah al-ittiba'. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah azhar ini yang merupakan ucapan yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dikatakan oleh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam syarahnya lam yasuq lahul muallif isnadan ya, untuk asar ini beliau tidak menyebutkan sanatnya al-muallif yakni al-imam al-barbahari al muallif yakni al imam al barbahari tidak menyebutkan sanatnya. Waqad auradahu Abul Qasim At-Taimi fi kitabih Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ini telah disebutkan oleh Al-Qasim At-Taimi dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah dengan nomor 460. Ya. Demikian pula tanpa sanad. Juga Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra meriwayatkan asar ini dengan sanad sampai pada Al-Auza'i. Ya, sampai pada Al-Auza'i. Kemudian Al-Auza'i mengatakan bahwa telah sampai berita kepadaku dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga pada sanatnya ada keterputusan fi sanad al-inqita. Ya. Pada sanatnya terdapat keterputusan. Terputus antara Al-Auza'i dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Sehingga kata beliau ala kullin kesimpulannya fahadal athar lam yathbut an Umar radhiyallahu an kama tara. Ya. Bahasanya athar ini tidak sah dari sahabat Umar bin Khattab sebagaimana engkau lihat keterangannya tadi. Meski demikian, para ulama menjelaskan kata beliau eh, Syekh Rabi pun mengatakan fa in thabata anhu kalau seandainya benar atau sah riwayat ini maka fayuhmal al mu'rid alladhi la yurid ya'lam al-haq min al-batil wal huda min al-dalal adalah ditujukan asar ini ucapan Umar bin Khattab ini adalah untuk orang yang tidak menginginkan mempelajari atau mengetahui al-haq. Ya, memang dia nggak mau. I'rad dia berpaling. Al-mu'rid memang berpaling, sengaja berpaling. Sehingga dia nggak mau mengetahui al-haq. Dia nggak mau mengetahui mana itu yang hak, mana yang batil. Memang dia juga tidak mau mengetahui mana yang huda, mana yang dolal. Ya. Nah, orang seperti ini, orang yang mu'rid ini, inilah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab pada ucapannya ini. Bahasanya nggak ada udur bagi dia untuk terjatuh dalam kesesatan ya. Ia lakukan kesesatan itu karena dia kira huda. Tidak pula sebaliknya, dia meninggalkan satu petunjuk karena dia kira balalah. Kenapa dia keliru seperti ini? Karena dia memang mu'rid, nggak mau karena memang dia berpaling nggak mau mempelajari sehingga al-haq dia kira dolalah maka dia tinggalkan huda dia kira dolalah maka dia tinggalkan sebaliknya dolalah dia anggap huda maka dia kerjakan maka orang seperti inilah uzur kenapa karena memang dia mu'rid sengaja berpaling nggak mau menolak ya, ya. menolak nah, seperti itu kemudian kata syekh wa amma man yuridul haq wa yuhibbuhu fayaqa fid dhalal. Adapun orang yang memang menginginkan al-haq dan mencintai al-haq namun tanpa sengaja dia jatuh dalam kesesatan. Ya, orang seperti ini yang memang ada iradatul haq dan yuhibbul haq. Pada prinsipnya dia menginginkan kebenaran. Pada prinsipnya dia memang mencintai kebenaran namun dia jatuh dalam kesesatan. Maka bagaimana? Fa'inkana minal mujtahidin kalau memang kalau dia dari kalangan ulama mujtahidin wa badala aqsa juhdahu lil wusul haq dan dia telah mengerahkan segala kemampuannya untuk bisa sampai kepada kebenaran, dia beristihad, berusaha membaca, mengkaji, meneliti, ya, mempelajari adillah, ya. Namun dia telah dan dia ada berupaya sedemikian rupa untuk sampai kepada al-haq falam yahtadi ilahi namun nggak sampai. Nah, maka orang seperti ini Allah maafkan. Ini sebagaimana kondisi dia sebagaimana dalam, dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza hakama al-hakim fajtahada, thumma asabahu falahu ajran." Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Ya, apabila seorang hakim menghukumi suatu perkara, dan dia pun berijtihad. summa asaba. Nah, ketika dia berijtihad kemudian apa ternyata betul ijtihadnya. Maka falahu ajran. Untuknya dua pahala. Pahala untuk kebenarnya dia benar menepati kebenaran dan pahala untuk ijtihadnya. Sehingga falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a. Namun kalau dia menghukumi sehingga dia pun berijtihad Thumma akhta, ternyata salah. Nya salah, falahu ajrun, maka untuknya satu pahala, yaitu pahala untuk ijtihadnya. Artinya dia tidak berdosa karena kesalahannya tadi Allah berikan uzur. Siapa dia? Orang yang memang menginginkan hak ya. Dan dia termasuk mujtahidin. Demikian pula kata Syekh wa ingkana jahilan, kalau dia orang yang jahil, ya wa yuhibbul haq wa yuridu dan memang dia pada dasarnya adalah mencintai kebenaran dan menginginkan kebenaran walakin lam yajid man yadulluhu alal haq namun dia enggak mendapati orang yang bisa menunjukkan kepadanya kebenaran walam yahtadi ilaihi binafsi dan enggak bisa mencapai hidayah itu dengan dirinya sendiri ya. seperti apa kondisi had, hadithul ahad bil Islam, orang yang baru masuk Islam, ngerti Islam secara umum sehingga dia pun masuk Islam, namun nggak ngerti salat misalnya, baru dia. Ya. Dia menginginkan kebenaran, dia menginginkan ya mencintai kebenaran itu, namun memang nggak ada yang ngajari dia salat misalnya, sehingga nggak tahu kalau salat itu wajib. Misal, kenapa? Ada uzur yaitu diantara uzurnya adalah dia bodoh akibat dia memang baru masuk Islam. Auman yansha fi badiyatin ba'idah anil ilmi atau memang dia tumbuh di wilayah daerah lingkungan yang jauh dari orang yang berilmu sehingga nggak bisa ngajari dia, nggak ada yang ngajari dia. Fahada ya'dzuruhullahu li jahlih. Orang seperti ini pun juga Allah berikan uzur karena kebodohannya. Ya, kalau yang tadi apa? Karena justru ada ijtihad dia bisa salah. Nah, dan di sini yang kedua jahil dia. Tapi apa? Dia yang jahil ini apa namanya mencintai al-haq. Ya, sehingga prinsip ini penting. Karena memang sebagaimana pada diri sang mujtahid itu ada prinsip menghendaki al-haq dan mencintainya, orang yang jahil ini pun juga sama. Dia memiliki sifat dasar prinsip yaitu apa? menginginkan al-haq dan mencintainya. Maka seperti ini ya diampu dimaafkan akan ada uzur. Ya. Yang kedua, yang pertama karena ijtihadnya, yang kedua karena kejahilan dia yang dalam kondisi apa? Yang memang jahil itu bisa dimaafkan yaitu misalnya tatkala dia masih baru masuk Islam atau kondisi dia ada di daerah atau wilayah yang jauh dari ulama, jauh dari orang yang alim, ya, yang bisa menunjukkan kepada dia kebenaran itu. Alim di sini maksudnya apa? Ngerti sholat sehingga dia ada orang ngajari, ya, itu maksudnya. uh, <clears throat> ini nggak ada sama sekali dia, tidak mendapati itu di tempat tersebut tidak ada yang mengajarkan kepadanya tentang hal itu. Maka orang seperti ini diberi uzur atas kejahilannya. Taib ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah sehingga uh, ucapan Umar bin Khattab ini kepada siapa? Kepada orang yang mu'rid ya, anil haq memang berpaling dari kebenaran. Berpaling untuk mau mempelajari mana yang benar, mana yang salah. Ya, memang dia nggak mau. Padahal dia bisa memungkinkan dia punya kemampuan untuk itu, namun dia memang tidak mau. Ya, ini yang ya. tidak diberi uzur. Ini yang tidak ada uzur padanya. Ya, karena itu dalam syarahnya Al-Allamah Saleh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, kenapa tidak ada uzur? Lianna Allah bayyana al-haq wa fassalahu fil Qur'ani was sunnah. Nah, karena memang Allah telah menjelaskan al-haq dan merincinya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah fala udhra li ahadin hina idzin fi dalalah sehingga enggak ada udur ketika itu bagi seorang pun untuk jatuh kepada kesesatan anna taksir ja'a min qibalih karena memang kekurangan itu ada pada dirinya yakni kekurangan dalam bentuk apa menolak tidak mau nah haitsu lam yabhath anil haqq yaitu dia tidak mau mencari kebenaran itu walam yas'al ahlal ilm enggak mau tanya kepada orang yang berilmu fadlalu ja'a min kibalih nah sehingga kesesatan itu akibat dari dia sendiri fahu fahuwa allazi farrata ya, dia sendiri yang memang uh, terdapat sikap tafrid yaitu tidak mau berpaling nah fa Ucapan Umar Al-Khattab ini beliau mengatakan la uzra li ahadin fi dalalatin raqibaha hasibaha huda. Ya, gak ada uzur bagi seorang pun yang melakukan kesesatan karena dia mengiranya petunjuk. Ya, hasibaha huda. yakni dhanna. Mengira dia kira itu petunjuk. Ya, fihi bayan An-nadhanna la yughni minal haqqi syai'a. Di sini terdapat penjelasan bahwa dhann itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kebenaran. Ya, untuk agar orang mencapai kebenaran, dhann enggak bermanfaat sedikit pun. Nah. Kemudian Al-Allamah Shalih Al-Fauzan mengutip firman Allah taala, "Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadin." Sebenarnya mereka itu dihalangi dari jalan kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun dan mereka mengira bahwa diri mereka itu di atas petunjuk. Mereka mengira bahwa dirinya mendapatkan petunjuk. Ya. Yahsabun mengira fahusbanuhum la yashfa'u lahum sehingga di sini sangkaan mereka mereka menyangka, mengira dirinya di atas kebenaran itu tidak bermanfaat. Li'annahum laisa lahum udhrun, karena memang orang seperti itu ya mereka itu enggak ada enggak ada uzur untuk mereka. Haitsu lam yuraji'u alkitab wa sunnah hatta ya'riful haqqo minal batil. Karena memang tidak mereka tidak mau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sehingga kalau dia mau kembali niscaya mereka akan tahu mana yang hak mana yang batil wa innama rakibu ahwaahum Hanyalah mereka itu memperturutkan hawa nafsunya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira menyangka dirinya sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah wa ma hadza hakamallahu bikufrihim wa dhalalihim. Nah, demikian Allah hukumi mereka sebagai orang-orang kafir dan sesat. Fa bi mujarradi annal insan yahsabu annahu ala haqqin la yasiru hadza udhran lahu. Sehingga semata semata-mata seseorang menyangka, mengira ya, dirinya di atas al-haq, maka yang demikian itu tidak kemudian menjadi uzur. Id illa idza lam yablughu syai'un minal wahyil ilahi al-munazzal 'ala rusul. Kecuali kalau memang sama sekali nggak sampai badannya wahyu. Ya, yang turun kepada para rasul. Li'anal wajib alaihi ayarji ilal kitab ya sunnah karena memang kewajiban dia adalah untuk kembali kepada Alkitab was Sunnah. Alkitab was Sunnah mewujud. Ya, ada. Wala yabqa ala dhannihi wa husbani. Yang enggak boleh tetap bertahan di atas persangkaannya. Wa alama yaquluhu lahu ghairuhu annahu haq atau mengikuti ucapan orang lain yang mengatakan itu hak padahal batil. Fahadha laisa biuzrin. Yang demikian ini bukan uzur. Kemudian beliau menyebutkan ayat lainnya, faedah lainnya berkaitan yang semakna yakni ayat semakna dengan ayat ini innahum ittakhadus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun punya mereka menjadikan para syaitan ini sebagai para walinya yang menjadi yang mereka jadikan sebagai para pelindung min dunillah selain Allah wa yahsabuna annahum muhtadun mereka mengira bahwa diri mereka sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kata beliau unzur kaifa ittakhadu syayatinal insi wal jinni awliya min dunillah. Lihat bagaimana mereka menjadikan syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia sebagai para penolong, para pembelanya. Wa yattabi'unahum mengikuti para jin ya, mengikuti para syaitan tersebut. Wa yahsabun annahum muhtadun sehingga mereka pun mengira dirinya di atas, sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may ya'shu an dzikrillah nuqayyid lahu syaitanan huwa lahu qarin. Ya. Maka barang siapa yang ya'asyu an dzikrillah an dzikrir rahman ya, lupa dari mengingat ar-rahman nuqayyid lahu syaitana kami bangkitkan untuknya syaitan huwa lahu qarin yang dia akan menjadi qarin ini ukubah ya baginya Nah, maka para syaitan tadi innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Nah, para syaitan tadi itu mengira atau nam e, eh, menghalangi mereka dari jalan kebenaran wa yahsabun annahum muhtadun. Sehingga ayuhal ikhwah beliau tegaskan ya yahsabul al-atba annahu muhtadun para pengikutnya mengira bahwa orang yang diikutinya itu di atas petunjuk falam yanfa'uhum dzalik yang demikian enggak bermanfaat bagi mereka wala udhra lahum fihi li'annahum balagathum ar rusul falam yaqbaluha ya. maka tidak ada udur bagi mereka dalam hal itu karena mereka telah sampai kepada mereka dakwah para rasul namun mereka sendiri yang tidak mau menerimanya. Ya. Kemudian wa innamal uzur yakunu fil masail al-ijtihadiyah allati yasuhu fiha al-ijtihad. Hanyalah uzur itu pada perkara yang ijtihadiyah yang memang boleh di situ ada ijtihad. Ya, kemudian beliau menyebutkan hadis tadi. Hadis seorang hakim atau alim yang beristihad. Ya, maka baginya apa? Kalau dia beristihad dan betul, maka falahu ajran. Namun kalau dia beristihad namun salah, maka falahu ajrun. Hada fil masail al-ijtihadiyah kata beliau. Ini dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Maka ada uzur. Ya. Ammal masail at-tauqifiyah wa umurul aqidah falaisa li ahadin ayyajtahida fiha Adapun dalam adapun dalam perkara-perkara tauqifiyah yaitu perkara akidah maka tidak boleh seorang pun untuk beristihad padanya balil wajib ittiba'ud dalil dan wajib baginya adalah mengikuti dalil wala majala fiha lil ijtihad ya. dan tidak ada ruang bagi dia untuk berijtihad sehingga ayol ikhwah rahimani warahmukumullah ini adalah bagi siapa sekali lagi ini untuk orang yang mu'rid anil haq ya memang memang dia sendiri berpaling ya. bukan orang yang jahil karena jahil ya itu bisa diberikan uzur namun orang ini apa memang mu'rid ya sehingga dia mengira dirinya di atas al-haq ya maka yang seperti ini tidak ada uzur karena memang dia sendiri yang berpaling nggak mau belajar tidak mau mempelajari ya maka dia apa tidak diberi uzur kalau dia ternyata jatuh kepada kesesatan dia kira hidayah atau sebaliknya dia tinggalkan suatu hidayah karena kira dia mengira itu adalah kesesatan. Nah, dan ini sebagaimana apa? Yang Allah sebutkan di ayat ini tadi bahwa semata-mata dia mengira meyakini dirinya di atas al-haq, maka itu bukan uzur. <clears throat> Maka ini ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah ini menunjukkan kepada kita jangan sampai kita punya keyakinan ya terhadap diri kita sebagai orang yang benar, merasa benar padahal kita di atas dolalah. Nah, dan ini satu hal yang apa? Di antara yang mewarnai adanya fitnah yang terjadi itu adalah karena dia menyangka dirinya atas al-haq padahal dia adalah orang yang sedang mengikuti hawa nafsunya. Maka semata-mata perkiraan dirinya jazah al-haq, semata-mata yakin tanpa ilmu, maka itu la yanfa. Ya, la yanfa untuk seseorang Nah, kemudian ternyata jatuh uh, dalam kesesatan, nah itu tidak ada uzur bagi dia, tidak ada alasan bagi dia. Barakallahu fikum, ini yang mungkin yang bisa Anda sampaikan di kesempatan pertemuan malam ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina